Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada serta permisa Hang TV yang sekarang sedang menyaksikan siaran kami. Tidak lupa kita mengucapkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan kenikmatan Islam serta kesehatan dan tentunya juga keluangan waktu sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka menuntut ilmu yang merupakan suatu taman-taman surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang telah kami informasikan sebelumnya, insya Allah di kesempatan yang berbahagia ini di program Muslim First Channel bahwa kita akan diberikan tausiah oleh Allah Ustaz Abu Sumayah dari Bandung atau Jawa Barat yang mana kita sering mendengarkan siaran-siaran beliau melalui relay-relay di Radio Hang tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan ini di edisi 29 Maret uh, eh, 2015 atau 8 Jumadil Akhir 1436 Hijriah beliau akan memberikan satu kajian insya Allah sangat menarik ya buat kita semua yaitu dengan topik ibadah itu uh, <clears throat> maksudnya ibadah itu kebutuhan hamba sehingga ketaatan menjadi suatu kenikmatan. Dan tentunya seperti biasa nanti di edisi interaktif atau tanya jawab silakan ke 467106 atau 468106 dan juga ke SMS atau WhatsApp kami ke 085668410106. Baik sahabat Ham untuk tidak membuang waktu kita langsung saja memberikan ke Ustaz atau kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Gimana kesehatan Ustaz? Sehat alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Insyaallah senang sekali bisa bersama kembali di program kita ini Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, uh, untuk tidak waktu kita langsung aja berikan pada Ustaz untuk memberikan kajian. Tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. <clears throat> Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'du. Di pagi hari ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam man asbaha mu'afan aminan fi sirbihi lahu qutu yaumihi fa ka'anna mahizat lahu dunya <clears throat> barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan sehat dia dalam keadaan aman dia punya bekal untuk hidup sehari, satu hari ini seolah-olah dunia seluruhnya adalah miliknya. Jadi kalau orang <clears throat> dia bersyukur kepada Allah pagi hari dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, punya bekal untuk hidup satu hari ini saja, seolah-olah dunia dan seisinya adalah miliknya. Jadi masya Allah pak ya bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, bahkan kita bisa duduk di majlis yang insya Allah <clears throat> di antara majlis paling mulia, majlis di mana kita bisa menuntut ilmu, majlis di mana kita bisa juga menebarkan ilmu. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang sangat besar yang wajib kita mensyukurinya. Demikian pula para pendengar Radio Hang <clears throat> di pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan apa yang difirmankan oleh Allah, untuk mendengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Ini kenikmatan yang sangat besar. Al ilmu nikmah. <clears throat> ilmu itu adalah nikmat. Bahkan sebesar-besarnya nikmat. Setelah nikmat Islam, setelah nikmat iman, setelah nikmat kita berada di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau di atas ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengangkat tema tentang bahwa ibadah itu kebutuhan. Dan sejatinya ibadah itu memberikan kenikmatan. Memberikan kenikmatan Ibadah itu bukan kebutuhan Allah Rabbul Alamin. Allah nggak butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Justru kita yang membutuhkan ibadah. <clears throat> Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma uridu minhum min rizkin." Aku tidak berkehendak dari mereka itu rizki. Artinya Allah nggak butuh. Bukan berarti bahwasanya Allah mewajibkan kita ibadah berarti Allah butuh. Enggak, justru kita yang butuh terhadap ibadah yang kita lakukan. Ini yang insya Allah <clears throat> akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Kita itu butuh ibadah. Selamanya kita butuh ibadah dan tidak akan pernah terlepas kebutuhan kita terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan bahwa ibadah itu adalah kesenangan tersendiri di dalam hati. Demikian pula yang dirasakan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang dirasakan oleh para ulama. <clears throat> oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Daud baginda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna, ya Bilal akimil salata arihna biha. Ya Bilal, wahai Bilal, Akimis salah, kumandangkanlah azan. Arih nabiha, istirahatkanlah kami dengannya. Hiburlah kami dengannya. <coughs> Jadi istirahatnya itu disuruh salat gitu Pak. Al-Imam Ibnu Athir <coughs> Ibnul Athir mengatakan di dalam kitabnya An-Nihaya fi Gharibil Hadith wal Athar beliau mengatakan maksud ya Bilal aqimi salat arihna Nabiha Maksudnya adalah kumandangkanlah azan untuk sholat sehingga kita bisa istirahat dengan dengan menunaikan sholat dari kesibukan hati. Jadi hati itu bisa bisa istirahat dengan kesibukan beragam masalah kehidupan ketika sholat. Karena kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi berbunajat dengan Rabbul Alamin yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta, yang mampu untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sini mungkin kita bisa pahami, memang sholatnya sholat yang bagaimana ya? Bukan sholat yang justru nggak istirahat hatinya. Dia sholat tapi mikirinnya, mikirin tetap mikirin kehidupannya, mikirin dunianya, mikirin tadi jarum hilang di mana ya gitu kan. <laughs> Udah biasa kalau dari sholat itu ingat Malah itu. Ketemu, Malah ketemu karena memang sholat, uh, setan membantunya sesuatu yang tidak ingat, sesuatu yang tidak ingat sebelum sholat ketika sholat jadi ingat. Kenapa? Memang setan membantunya seperti yang dibagat di, disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi <clears throat> ketika sholat itu betul-betul hilangkan semua kesibukan hati terhadap perkara-perkara yang tadi kita rasakan sebelum sholat. Konsentrasikan hati kita sedang bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh Pak sungguh dengan seperti itu akan kita rasakan kenikmatan salat karena hati kosong betul-betul dari semua kesibukan terkonsentrasi di dialog dengan dengan Allah Rabbul Alamin yang penuh kasih sayangnya kepada kita Allah Rabbul Alamin yang maha mampu untuk untuk mengabulkan semua apa yang menjadi permintaan kita Allah Rabbul Alamin yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang kita inginkan. Uh, betah banget itu Pak salat. Makanya Nabi mengatakan, Akimil sholah areh nabiha ya Bilal Kumandangkanlah azan Istirahatkanlah kami dengannya Istirahatkan kami dengan sholat <laughs> gitu. Masya Allah <clears throat> Bahkan di dalam hadis yang lain Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan hadis ini sahih. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan wajulat qurratu aini fi shalah. Dan Allah itu menjadikan bahwa kesenangan diriku itu di dalam sholat. Qurratu aini sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat menyenangkan hati itu sholat. Masya Allah. Al-Hafidh Al-Munawi <clears throat> mengomentari atau menjelaskan hadis yang tadi wajulat qurratu aini fi shalah dan Allah menjadikan uh, kesenangan uh, untukku itu di dalam salat. <clears throat> Apa kata Al-Hafidh Al-Munawi? Li'annahu kana halata kaunihi fiha majmu'al ham ala mutala'ati jalalillah wa sifatihi fayahsulu lahu min athari dhalika ma tuqirru bihi ainuh karena <clears throat> ketika seseorang sedang melakukan sholat konsentrasinya tertuju semuanya tertuju konsentrasinya untuk melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bagaimana dia merasakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga efeknya, efeknya adalah dia merasa senang banget. <clears throat> Karena kalau kita betul-betul <clears throat> memutal memutolaah mengkaji sifat-sifat Allah, kita akan senang. Kita akan senang, makanya kita dianjurkan, dianjurkan ketika kita bertauhid kepada Allah betul-betul memutolaah, melihat, mengkaji bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Contoh <clears throat> Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala sifatur rahmah, bahwa Allah begitu besar kasih sayangnya kepada seorang hamba. Bahkan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah ilustrasi bahwa kasih sayang Allah Rabbul Alamin itu lebih besar dari kasih sayang seorang ibu yang sedang menyusui uh, anaknya padahal anaknya tadi hilang. <clears throat> Sekarang kan bisa ditanya kepada ibu-ibu, kapan kesempatan dia begitu sayang kepada anaknya ketika menyusui? Ada ada kontak di situ. Kontak antara ibu dan anak begitu seorang ibu menyayangi anaknya. Apalagi anaknya ini sebelumnya hilang. Jadi anaknya anaknya hilang kan? <clears throat> Ah, tiba-tiba ketemu. Oh, kalau seseorang hilang anaknya lalu ketemu, ah, pas ketemu langsung dipeluk sambil meneteskan air mata. Apalagi ini langsung disusui dia <clears throat> oleh ibunya. Nah, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam <coughs> kasih sayang Allah itu kasih sayang Allah itu lebih besar dari kasih sayang seorang ibu yang tadi diilustrasikan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <coughs> Ketika sholat Kita membaca bismillah di dalam sholat Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha rahman maha rahim kita rasakan uh Allah temah besar kasih sayangnya kepada kita terus nikmat dia rasakan sementara Allah temah kuasa sementara Allah maha mampu untuk melakukan apapun ya Robi hanya kepadamu kami bersandar akhirnya seperti itu dia <clears throat> ya Robi hanya kepadamu kami memohon sehingga sehingga ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul-betul kita rasakan ya Rabb Ya Allah hanya kepadamu kami beribadah Ya Allah hanya kepadamu kami memohon pertolongan ah, Dirasakan betul di dalam hatinya Bagaimana dia membutuhkan Allah Rabbul Alamin Bagaimana sekarang dia sedang sedang berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apalagi ketika sujud Nabi bersabda aqrabu ma yakunul abdu ma rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud. Fa'kthiru fihi dua, maka banyaklah berdoa ketika sujud. Wah, dia rasakan bagaimana dia nikmatnya dia berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya dia bermudajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh inilah di antara kenikmatan dunia yang paling puncak kenikmatan ketika kita bertakolub, bertakorub dengan Allah Rabbul Alamin. Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal. Bilal istirahatkanlah kami kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istirahatnya bukan tidur, sholat, sholat. Jadi ketika kita malam tidur bangun malam, lalu kita sholat di situ tengah malam, apalagi sampai sampai meneteskan air mata bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kepuncakan dunia itu ada di situ. Allah Subhanahu wa taala syahidun. Allah yang bersaksi tentang hal itu bahwa itulah kenikmatan dunia di mana kita bisa bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Imam uh, Ibnu Qayyim seorang ulama pernah mengisahkan tentang tentang uh, gurunya yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. <clears throat> Beliau mengatakan Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu bahwasanya aku Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling bahagia. Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling bahagia daripada guruku Syekhul Islam. Walaupun dengan kehidupan yang sangat sempit, walaupun dalam kehidupan dalam tekanan, walaupun dalam kehidupan dia sendiri di dalam penjara. Ibnu Qayyim itu dia mengatakan Allah Maha tahu bahwa aku tidak pernah melihat seseorang yang paling bahaya ya, yang paling bahagia, yang paling bahagia daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal kehidupannya dalam tekanan, padahal dia ada di dalam penjara. Dan Imam Ibnu Qayyim mengatakan <clears throat> wa kunna idza ishtadda bina al-khauf wa sa'ad min adh-dhunun وضاقت من الأرض أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وتؤمنينة dan kalau kalau aku sedang bingung, merasa sempit, merasa gundah gitu ya, cukup aku menjenguknya. Ketika dia dalam penjara, aku menjenguknya, lalu melihat wajahnya, mendengarkan nasihatnya, langsung semua kegundahan hati itu berubah menjadi ketenangan. Masya Allah. Kisah yang menakjubkan dari dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah ini, beliau kan selain selain pandai dalam menulis, ya. pandai dalam mentarbiyah umat, beliau juga seorang komandan tempur. <clears throat> ketika dalam penjara Sultan pada waktu itu mengetahui nggak ada komandan tempur paling canggih daripada Syekhul Islam. <clears throat> Karena butuh untuk melawan Tatar waktu pada waktu itu pasukan Tatar. Ya. Dikeluarkanlah Syekhul Islam. Sultan mengatakan, "Aku butuh kamu." Pimpin pasukan untuk melawan kaum Tartar itu. Apa kata Islam? Taib Siap. Siap menjadi komandan tempur. Karena dibutuhkan oleh sultan. <coughs> Setelah selesai perang, baik lagi, dimasukkan lagi ke penjara. Iya. <laughs> Muridnya bertanya, ini gimana <laughs> gitu kan? Syaikhul Islam begitu berjasa ya. Diminta oleh sultan untuk menjadi komandan tempur <coughs> melawan pasukan Tartar tapi setelah selesai perang masukkan lagi ke penjara. Apa kata kata muridnya? Ya Syekh, kemana ini muamalah sultan kepadamu? Dengan senyum dia menjawab, <clears throat> aku menjadi komandan tempur, aku menjadi panglima. Ini adalah urusan aku dengan negara kaum muslimin. muslimin. Karena karena aku punya kewajiban untuk membela kaum muslimin. Adapun urusan aku ketika dimasukkan kembali ke penjara itu adalah urusan aku dengan sultan nanti di hari <laughs> kiamat gitu. Artinya begitu lapang hatinya. Nggak, nggak ada masalah mau begini mau begitu nggak masalah. Sehingga uh, <clears throat> suatu hari Syekhul Islam pernah mengatakan, "Mada fa'ala adabi?" Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Jannati fi sadri, surgaku ada dalam hatiku nggak bisa <laughs> orang orang menyeting supaya dia sengsara supaya dia ada dalam keadaan sempit nggak bisa janda tv sodri surga ku ada di dalam hatiku ketika aku dibunuh sampai mati itu syahadah itu berarti syahid bagiku ketika aku dibuang jauh itu adalah uh, roh apa rihlah bagiku jalan-jalan bagiku ketika aku di penjara itu adalah kesendirianku hanya eh, apa namanya uh, kesendirianku yang hanya dengan Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Jadi nggak bisa orang melakukan apa-apa karena kebahagiaannya ada di sini. Masya Allah. Kemudian Kemudian masalahnya adalah seringkali kita beribadah. Tapi kenapa kelezatan, kenikmatan itu tidak kita dapatkan? Sehingga kita merasakan bahwa kita nggak butuh ibadah. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. <clears throat> kenapa demikian? Nah, Imam Ibnu Qayyim seperti beliau tulis dalam kitabnya Madarij Salikin. <clears throat> Imam Ibn Qayyim pernah berkata, Sami'tu Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaihi yaqul إذا لم تجد العمل حلاوة في قلبك وانشراها فاتهمه فإن الرب تعالى شكور يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwati wa quwwatin syirahin wa qurrati ainin fahaitsu lam yajid dhalika fa'amaluhu madkhul wal qasd anna surur billah wa qurbahu wa qurratul aini bihi tub'ithu ala izdiyad min ta'atihi wa takhuthu ala jiddi fi sayri Beliau mengatakan <clears throat> Jika Anda tidak merasakan manisnya ibadah iya. atau kenikmatan ibadah di dalam hati, maka yang harus dituduh adalah hati itu sendiri ya atau yang harus dituduh afwan yang harus dituduh itu adalah amal itu sendiri amal itu sendiri beliau mengatakan jika anda tidak mendapatkan manisnya amal di dalam hatimu, maka tuduhlah amal itu sendiri. Amal yang kita lakukan maksudnya. Karena sesungguhnya Allah itu di antara nama Allah adalah asyakur. Allah maha berterima kasih. Allah akan membalas kebaikan dengan kebaikan. Maksudnya bahwa Allah akan membalas orang yang melakukan amal di dunia dengan manisnya amal tersebut yang ia dapatkan di dalam hati. Jadi sekali lagi, kata Syekhul Islam, kalau ada seseorang dia ibadah kepada Allah, dia nggak nggak dapat itu kenikmatan ibadah. Harus dilihat amalnya itu memang sesuai enggak dengan syarat diterimanya amal. Karena kan ibadah itu bisa diterima oleh Allah Rabbul Alamin <clears throat> dengan dua syarat yang pertama dia menunaikannya dengan ikhlas hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Yang kedua dia tunaikan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalau seseorang dia beribadah kepada Allah, tapi dia tidak mendapatkan manisnya ibadah yang dia lakukan, maka koreksi itu ibadah. Karena ibadah yang kita lakukan kalau memenuhi syaratnya, pasti akan Allah Subhanahu wa taala balas dengan kenikmatan. Karena di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah senantiasa bersyukur, senantiasa membalas kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Asy-Syakur, Asy-Syakur. Di antara nama Allah adalah Asy-Syakur dan nama ini di sini mengandung sifat di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur bukan hanya sebatas nama Gak seperti orang yang siapa namanya soleh tapi gak soleh gitu kan. Hmm. Tapi Allah namanya asyakur betul-betul di dalamnya ada sifat bahwa Allah maha bersyukur, maha berterima kasih kepada hambanya ketika hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan membalasnya yaitu dengan kelezatan yang ia dapatkan di dalam hatinya. Kalau ternyata <clears throat> ternyata tidak juga mendapatkan misalnya sholat tidak juga mendapatkan kenikmatan di dalam sholat maka koreksi koreksi sholat yang kita lakukan mungkin kita tidak ikhlas atau mungkin sholat kita memang tidak sesuai dengan tuntunan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al Imam Fudel bin Iyad <clears throat> seorang tabiin ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba uh, dalam surah Tabarak <clears throat> afwan dalam surah Tabarak firman Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya apa kata Fudel bin Iyad? Satu amal perbuatan jika dilakukan dengan ikhlas tapi tidak sesuai dengan tuntunan Nabi tidak akan diterima. Satu amal perbuatan jika dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi tapi dilakukan tanpa keikhlasan tidak akan diterima. Sehingga betul-betul <clears throat> seseorang itu melakukan ibadah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi <clears throat> kalau juga nggak mendapatkan kenikmatan ya cek lagi ibadahnya, belajar lagi, duduk lagi di majlis ilmu. <clears throat> Sesungguhnya ketaatan ibadah itu tidak bisa dibeli, dibeli dengan harta. Tetapi itu merupakan hidayah dari Allah dan merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa sebab <clears throat> setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa membantu seseorang agar dia mendapatkan kenikmatan di dalam ibadahnya. Di sini ada <clears throat> tiga, di, uh, ada tiga di antaranya yang bisa membantu seseorang agar dia bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadah. <clears throat> Sebab yang pertama, banyaklah berdoa kepada Allah. Banyaklah kita meminta kepada Allah agar <clears throat> Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan apa yang dicintai oleh Allah. Agar Allah juga memberikan taufik kepada kita agar kita bisa merasakan kelezatan di dalam kita beribadah kepada Allah. Ini yang pertama. yang pertama, banyak doa. Karena aslinya kan segala sesuatu, segala sesuatu para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kita katakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari Allah. Gak bisa kita bersandar dengan diri kita. Kita, kita ini bukan apa-apa. Kita bukan apa-apa, bukan bukan apa-apa jika bukan karena pertolongan Allah. Gak nggak bisa. Saya nggak bisa duduk di sini. Nggak bisa saya menebarkan ilmu untuk saudara-saudara saya ini. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukan apa-apa sama sekali. Jadi banyaklah berdoa. Manusia sebesar apapun kemampuannya, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa jika bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama banyaklah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita untuk mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin dan agar kita bisa merasakan kelezatan ibadah yang kita lakukan. Dengan yakin bahwa Allah akan mengijabah, dengan yakin bahwa Allah akan mengabulkannya. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60 Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." mintalah kepadaku. Mintalah kepada aku akan kabulkan gitu kan. <clears throat> Jadi ada jaminan dari Allah bahwa setiap kita berdoa pasti Allah akan mengijabahnya. <clears throat> Tentunya dengan doa yang memang syarat syaratnya memenuhi ya, pasti Allah akan mengijabahnya. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man yad man lam yadu Allah yaghdhab alai Barang siapa tidak berdoa kepada Allah, Allah marah. Jadi Allah itu dengan dengan sifat rahmanya senang kalau Allah diminta. Kita kadang-kadang lupa itu Pak. Minta sama yang lain. <laughs> Minta sama yang lain. Bahkan kata Nabi, sampai sendal yang putus, sendal seorang muslim mintanya kepada Allah. Kadang-kadang kita lebih cenderung minta kepada makhluk, minta kepada manusia. Saya yakin bukan karena mereka ragu dengan bukan karena mereka ragu dengan kekuasaan Allah, ya. Karena orang yang ragu dengan kekuasaan Allah, naudzubillah ya. Naudzubillah itu tidak boleh. <clears throat> Tapi karena lupa. Kita tuh banyak lupa. Saya yakin juga apa yang saya sampaikan ini ya mereka paham, eh, kawan-kawan e, juga paham, saudara-saudara kita juga paham, saya juga paham. Tapi kadang-kadang kita lupa, lupa, lupa aja. Sehingga ah ketika ada kajian gini baru ingat, oh enggak Benar kita teh. Coba sekarang berapa kali kita berdoa. Dan kalaupun doa kita nggak paham, doa aja gitu kan. Tapi nggak paham apa yang kita inginkan itu nggak paham. karena kadang kita di pagi hari membaca doa pagi dan petang. Sementara kita, tidak paham apa isinya gitu kan. Bahkan juga ada orang yang yang dia sudah berdoa tapi kita ditanya Tadi udah doa belum? Belum ya? Nggak tahu ya, udah doa apa belum ya? Karena apa? Jadi kebiasaan terus sehingga dia lupa. Tadi teh saya udah berdoa apa belum? Lebih parah lagi ketika sholat. Tadi saya baca patih apa enggak ya? <laughs> Makanya eh, para ulama <clears throat> eh, di antara hikmah ya. Kenapa doa istiftah itu beragam? Di antara hikmahnya agar uh, kita mengganti-ganti kadang-kadang di kesempatan satu kesempatan kita baca doa istiftah yang seperti ini lalu baca doa istiftah yang lainnya ketika sudah lancar itu kan kalau udah lancar kadang-kadang kita lupa jadi kita baca istiftah apa enggak hmm. ganti nah biasanya ketika kita awal hafal doa istiftah kita bacanya pelan apalagi ya memahami setiap mana yang ada di dalamnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'anta bainal masyriq wal maghrib Masya Allah itu salat ya Allah jauhkanlah aku dengan kesalahan-kesalahanku seperti engkau menjauhkan antara timur dan barat Udah doa Ustaz. Iya, masya Allah salatnya setiap dia dia mengangkat tangan dia mengucapkan Allahu Akbar. Udah lenyap, tidak ada yang akbar selain Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang lebih besar selain Allah Rabbul Alamin. Dia rasakan Allahu Akbar dari dari ruku kan? Hmm. Mau tidak kan? Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar. Orang yang memujinya Allah mendengar kita. <clears throat> Ketika sujud Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Hmm. Subhana rabbiyal a'la. Dia dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begini sholatnya nggak bisa tergesa-gesa. <laughs> kayak kalau kata orang Sunda mah jika hayam hmm. macokan. Oh, ayam. Uh, kayak ayam yang <clears throat> apa namanya lagi makan gitu. Wah, gimana tuh sholat orang ngebut tuh gimana? Gak, gak paham itu. Gimana orang sholat bisa seperti itu? Gak menikmati sholatnya. <clears throat> Makanya yang ada setelah sholat, ah ngalemprah kata orang Sunda mah ah, capek gitu kan. Oh. Capek sholat Sementara tadi Nabi mengatakan arihna ya bila istirahat, khusyuk, dia bermunajat, bahkan pengen lama sholat itu. Pengen lama. Kalaulah dia bukan seorang imam, dia sholat sendirian, dia akan sholat begitu lamanya. Karena mungkin jadi seorang imam, bisa jadi di belakangnya ada makmum anak nangis segala macam. Iya, maka harus didiringankan seperti itu. <clears throat> ya. Yang pertama doa. Al-Imam Ibnu Kathir ketika menjelaskan tadi ayat ud'uni astajib lakum. Beliau mengatakan bahwa di antara karunia Allah, di antara kemuliaan Allah bagi hambanya bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk berdoa dan menjamin akan mengabulkannya. Dijamin. Dijamin. Jangan ragu bahwa setiap doa yang kita panjatkan akan dijamin oleh Allah untuk diijabah. Demikian yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Kathir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Kathir. Ya, yang pertama, sebab yang bisa membantu kita agar kita mendapatkan kelezatan di dalam ibadah itu adalah berdoa meminta kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan kita untuk melakukan, untuk mencintai apa yang Allah cintai dan Allah memberikan kemampuan bagi kita untuk menikmati ibadah yang kita lakukan. Yang kedua, <clears throat> ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam beribadah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan Faman kana mukhlisan fi a'malid din ya'maluha lillah kana min awliya'illah kana min awliyaillah al-muttaqin ahli naimil muqim barang siapa yang dia ikhlas yang dia ikhlas dalam beribadah yang ia lakukan karena Allah maka dia akan menjadi para wali-wali Allah yang bertakwa yang mendapatkan kenikmatan sejati Orang yang ikhlas dalam melakukan ibadah akan menjadi para wali Allah. Jadi <clears throat> wali-wali Allah itu tidak terbatas. Semua orang mukmin aslinya adalah para wali. Artinya kekasih. Ini diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun." alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul في fil hayati dunya wa fil akhirah ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka nah ini para wali siapakah mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun Allah mendefinisikan para wali adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa orang yang beriman dan orang yang bertakwa. <clears throat> Inilah para wali. Dan dijanjikan oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak <clears throat> ada enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. <clears throat> rasa takut, rasa sedih ini kedua-duanya adalah kekhawatiran. Hmm. Tapi bedanya kalau rasa takut itu khawatir ter terkait sesuatu yang akan datang. Kalau rasa sedih, khawatir atau merasa sakit hati untuk sesuatu yang telah terjadi. berlalu atau terjadi. Ya. <coughs> nah kalau kalau orang sudah seperti itu kan bahagia namanya. Iya. Namanya bahagia. Maka orang yang ikhlas di dalam ibadah dia akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Baginya <clears throat> kabar gembira dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat. Ini sebab yang kedua, ikhlas. Ikhlaskan dalam ibadah itu karena Allah. Dan dan cara uh, eh, logika keikhlasan ini bisa menjadikan semua perbuatan yang kita lakukan itu ringan. <clears throat> Kalau ada dua orang, Pak ya. <clears throat> dua orang ini disuruh mengangkat batu dengan beban yang sama. <clears throat> Iya. Si A dan si B. si A dia melakukannya dengan ikhlas. Si B sambil gerutu, gerutu gitu apa yang terjadi? Ah si bama mah ikhlas angkat batu teh ah, mudah. Yang gerutu mah <clears throat> padahal batunya nggak begitu berat. Atau bisa jadi bebannya lebih ringan daripada si A. Karena gerutu eh gitu kan marah kepada yang memerintahkannya. Jadi jadi berat itu melakukan melakukan perbuatan tersebut berat. Ogah-ogahan. <clears throat> ya ogah-ogahan. <clears throat> Karena hati itu kan raja dia. Hmm. dia akan memberikan efek kepada seluruh anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, lisan kita bahkan yang tadinya suruh ngangkat batu jadi ngomong terus ngoceh marah ke, kepada yang yang yang memintanya untuk mengangkat batu karena nggak ikhlas nggak tulus hatinya nah, kita dalam ibadah kalau kita ikhlas lillah subhanahu wa taala karena Allah subhanahu wa taala akan kita rasakan ringannya apa yang berat sih dan pada aslinya semua syariat Allah itu ringan <clears throat> itu mudah karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. kemampuannya. Gak ada syariat Islam itu atau uh, tuntunan agama itu yang berat, nggak ada. Haji berat Ustaz, harus mengeluarkan biaya yang besar. Ya kan Allah pun mensyaratkan ini atau nilai, bisa sabila. Kalau mampu, kalau nggak mampu jangan maksa-maksain. Yeah. Jangan maksa-maksain untuk haji. <laughs> Orang nggak mampu sholat sambil berdiri, bisa sambil duduk. Nggak mampu sambil duduk, bisa sambil berbaring. Seseorang kan harus sudu ketika sholat. Tapi dia nggak mampu menyentuh air, dia dalam keadaan sakit, bisa tayamum. Banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam agama ini. <clears throat> Bahkan ada kisah menarik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seseorang <clears throat> di bulan puasa di siang hari dia menggauli istrinya. Datang dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nabi ya Rasul, hancur aku, celaka. Kenapa? Aku telah menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan. <clears throat> Kata Nabi, ya udah. Kafaratnya kan budak kan? Gak mampu. <laughs> Untuk merdeka kan budak gak mampu karena dia secara ekonomi memang orang <clears throat> orang yang tidak mampu. Akhirnya kata Nabi, ya udah puasa dua bulan berturut-turut Kata dia, sebulan aja nggak mampu, apalagi dua bulan berturut-turut. Sebulan nggak mampu sampai melakukan hal itu, apalagi dua bulan berturut-turut. Kata Nabi, ya udah berilah makan kan, uh, berilah 60 ya uh, kepada orang-orang <clears throat> yang tidak mampu. Dia bilang, ya Rasul, aku ini orang yang tidak mampu, nggak bisa memberikan makan untuk orang lain. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah membawa sekantong makanan nih hmm. berikan kepada mereka kepada orang yang paling fakir di kampungmu. Kata orang itu, ya Rasul, di kampung saya nggak ada orang yang paling fakir daripada saya, ya. sendiri gitu kan. Ya udah makan buat kamu gitu kan. Sampai sampai sampai Nabi itu terus tersenyum, apa tersenyum terlihat gitu kan. Makan sama kamu. Bayangkan, dia udah melakukan kesalahan di siang hari bulan Ramadan menggauli istrinya, udah gitu dapat makanan lagi. Iya tapi nggak boleh mengulang lagi <laughs> tapi inilah kemudahan di dalam Islam. Islam itu mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan Inna dina yusrun agama itu mudah sebenarnya karena agama itu pasti sesuai dengan fitrah manusia sudah sufat semua aturan agama yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an itu sudah sufat, sudah pas dengan kondisi manusia. Karena itu Allah Rabbul Alamin menegaskan Toha ma'anzalna alaikal qur'ana ritashqa Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk kamu sengsara. Nggak ada. Nggak ada dalam aturan Al-Quran. Satu aturan pun menjadikan manusia sengsara. Nggak ada. Ya, jadi kalau kehidupan manusia diserahkan kepada akal-akal manusia. Diserahkan kepada perasaan-perasaan manusia. Ah, disitulah. Karena kita tidak tahu ah, bagaimana hakikat kita. Dan tidak lebih tahu daripada Allah Rabbul Alamin. Nah, ini kan sesuatu yang mudah dipahami, Pak. Hmm. Tapi kadang-kadang orang lupa. Hey, eh, kuncinya lupa lagi. Lupa lagi kita itu memang orang-orang yang sering lupa. <clears throat> yang ketiga, di antara sebab sehingga kita bisa menikmati kelezatan di dalam ibadah sehingga kita merasakan bahwa ibadah adalah kebutuhan kita adalah mujahadatun nafsi ala fi'li Memerangi hawa nafsu agar hawa nafsu itu tunduk sehingga dia taat kepada Allah. Karena kan jiwa itu Pak Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran itu ada tiga An-nafsul ammar bisu Jiwa yang yang aktivitasnya senantiasa mendorong untuk melakukan eh, keburukan. Ya. Yang kedua an-nafsul lawamah, jiwa yang senantiasa mencela. Maksudnya ketika hmm. seseorang melakukan perbuatan buruk dia mencela, nyesel gitu. Hmm. Yang ketiga an-nafsul mutmainnah. Hmm. Jiwa yang tenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kepada kawan-kawan kita semua kepada saudara-saudara kita semua agar Allah memberikan jiwa yang tenang kepada kita. <clears throat> Orang kalau tenang itu bisa berpikir dengan baik. Iya, udah, emosi lain lagi. Nah, iya, kalau lagi emosi kan marah-marah, akhirnya nyesel dia. Iya. Ah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Benar. Dengan dengan berpikir dengan baik, dia bisa mendapatkan mana yang hak, mana yang batil. Maka janganlah kita menghadapi segala sesuatu dengan emosi. Tenang dulu. Tenang dulu. Sehingga kita berpikir bisa memilah, bisa memilih mana yang hak, mana yang batil. Agama itu mudah dan tidaklah seseorang itu berlebihan dalam di dalam agama kecuali agama itu akan menaklukkannya dia akan nggak akan mampu ketika dia berlebihan Sholat subuh udah dua rokat, ah, saya, lagi semangat mau tiga rakaat, ah, pasti dia tidak akan mampu pada <laughs> akhirnya kan. <laughs> itu udah, rokat, <clears throat> udah. ah, ini tiga, ya tiga eh, di antara sebab yang bisa membantu kita agar kita bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam ibadah. Yang pertama adalah berdoa, banyak berdoa. Yang kedua ikhlas dalam beribadah. Yang ketiga adalah berusaha keras untuk melawan hawa nafsu agar hawa nafsu itu tunduk sehingga dia bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, kawan-kawan sekalian, saudara-saudara sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Barangkali ada sesuatu yang ini tanyakan terkait dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini kami persilahkan ya kalau bisa kita jawab kalau nggak bisa mungkin nanti masih banyak para asatid yang lainnya yang bisa menjelaskannya dengan baik demikian Jazakallah khairan kepada Ustaz Agus Semaya telah memberikan uh, satu kajian yang sangat menarik sekali tentang bagaimana kita menggapai satu kenikmatan dalam beribadah dengan tiga item tadi yang telah disampaikan beliau Eh, yaitu salah satunya itu banyak-banyak berdoa kepada Allah, kemudian ikhlas dan selanjutnya ada memerangi hawa nafsu. Dan semoga apa yang sudah sampaikan akan menjadikan satu pegangan buat kita agar kita menjadi seorang yang selalu merasakan kenikmatan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Hang dan pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada, silakan bagi anda yang ingin bertanya ke nomor 467106 dan 468106 atau nomor WhatsApp kami dengan atau SMS 085668410106. Dan tentunya kami berharap pertanyaan yang berhubungan dengan topik kita di kesempatan kali ini. Baik kita terima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iya, dengan ya, Umu Najwa di iya. Batam Center. Umu Najwa. Abang ini mau nanya, iya. anak iya. punya seorang bapak yang <clears throat> telah lama sakit stroke, tinggal alhamdulillah tinggal tulang dan kulit. Dia tidak bisa menunaikan ibadah, ibadah sholat atau apapun dia tidak ingat itu. Dan an anak cuma berdoa sama Allah semoga Allah mengangkat penyakitnya dan surga tempatnya. Apakah salah anak mendoakan? jika yang terbaik Allah mengambilnya ambillah ya Allah gitu hmm. jika Allah yang terbaik itu meninggal kod kodarullah semoga Allah hmm. yang anak tanyakan se sekali lagi Ustaz hmm. apakah ada tempat surga di, di bapak anak ini Ustaz yeah. Iya. mohon nasihatnya Semoga sehat iya. selalu Bapak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan ya. ini Ustaz. Ya. Bolehkah kita mendoakan orang tua hmm. kita yang mungkin dalam keadaan sudah tidak mampu lagi hmm. agar disegerakan? Hmm. Kemudian apakah ada tempat bagi orang tua tersebut ya. di surga? Iya. Tafadhol Ustaz. Pertama eh, mendoakan untuk apa? Hmm. Agar segera berpulang gitu. Iya. Hmm yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ibu istiqomah senantiasa berada di atas tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita dan untuk semuanya. <clears throat> Yang kedua juga semoga orang tua ibu diberikan husnul khatimah. Amin. Husnul khatimah dia wafat dalam keadaan yang baik. Untuk pertama, walau bagaimanapun tetap kita tidak boleh ya meminta kematian <coughs> untuk diri kita untuk untuk, untuk orang lain. Kata Nabi faikan adalah mahalatalahu. Kalaupun kalaupun mau jadi mintanya begini. <coughs> ya Allah, jika kematian itu baik bagiku, maka berilah. Ya Allah, jika hidup itu lebih baik bagiku, maka berilah. Jadi ada ada ada syaratnya. Jika memang jadi <clears throat> ibu harus berdoa jika memang kematian itu lebih baik untuk orang tuaku sekarang maka ambillah orang tuaku. Jika kehidupan justru kan bisa aja Allah Subhanahu dan mampu Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan bapak. Mampu Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menyembuhkan bapak jika Allah berkehendak, jika engkau berkehendak bahwasanya kehidupan itu lebih baik bagi bapakku, maka berilah kehidupan. Sehatkanlah dia. <clears throat> Jadi yang pertama, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkannya. Hmm, Sehingga bisa lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibu harus yakin, Allah Maha Mampu. Dan Allah sendiri Subhanahu wa taala menegaskan ana inda dhanni 'abdi bi bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada aku harus berhusnudzon kepada Allah. Yang pertama justru yang pertama justru harus harus diminta oleh ibu ya Allah sembuhkanlah orang tuaku tapi nanti setelah sembuh betul-betul ada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun <clears throat> engkau mengambilnya, ambillah dia dalam keadaan baik pula, dalam keadaan husnul khotimah. Jadi nggak boleh cuma mutlak ya Allah segerakanlah dia engkau ambil ya nggak boleh secara mutlak seperti itu tapi harus harus ada tadi. Kalaulah kehidupan itu lebih baik baginya, maka berilah dia kehidupan. Karena Allah Maha Kuasa untuk menyembuhkan semua penyakit yang yang e, menimpa e, orang tua ibu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu dari kedua ini. Hidup dalam keadaan taat, sehat kepada Allah Subhanahu wa taala dia taat atau kalaupun berpulang ataupun kalaupun wafat maka wafat dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah bu, kita harus husnul husnudzan, kita harus berbaik sangka kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Yang hmm. kedua hmm. tadi tentang ada tempat baginya oh, iya. surga. Jelas justru kita harus yakin bu, ya ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus yakin bahwa Allah insya Allah akan memberikan untuknya surga sambil terus berdoa. Rabbik firli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah, ampunilah aku. Ampunilah kedua orang tuaku. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi ketika aku sedang kecil. Ya. ya. Jadi seperti itu, Bu, insya Allah Yakin, Bu, harus yakin pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk ibu dan orang tua ibu. Amin. Ya Amin. Ya. ya. Dan tentu kita mendoakan agar diberikan kesembuhan ya, masya Allah. Amin. Ya Baik sahabat Hang, kita akan berikan kesempatan lagi bagi para pendengar bawa permisa uh, eh, kita terima kembali Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu dengan siapa di mana Ibu? Dengan Fatimah di Singapura. Fatimah di Singapura. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Hmm, bagaimana dalam merangi hawa nafsu kita biar bisa tunduk gitu. Kadang jika kita mm-hmm. berbuat maksiat uh, jiwa hati kita menyesal ingin berusaha toba dan berusaha berbuat lebih baik. Tapi saat melaksanakannya berat. Apakah mm-hmm. semua pernah dosa-dosa kemaksiatan yang sudah kita lakukan ya? Ustaz. Ya, itu aja. Bagaimana kita terhindar dari hal seperti itu dari jiwa yang buruk. Ya. ya. Mohon doa dan nasihatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Untuk memerangi hawa nafsu ya. Dan apakah itu bisa jadi karena dosa, dosa, dosa gitu ya? Kan? ya. <clears throat> Untuk ukhti Fatimah di Singapura. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anti istiqomah di atas jalan Amin. yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> yang pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Karena kalau kita bersyukur Allah akan tambah nikmat itu syukuri bahwa kita menjadi seorang muslimah. Syukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada anti. Allah Subhanahu wa taala di antaranya ini nikmat yang sangat besar, hmm. memberikan kesempatan untuk anti bisa mendengarkan kajian-kajian ilmiah. Karena Allah berjanji akan menambah nikmat itu apapun kita, maka syukurilah apa yang telah Allah berikan untuk kita. Yang kedua, <clears throat> bagaimana cara menundukkan hawa nafsu tadi? Ada kisah yang menarik. Iya, ya. Kisah yang disebutkan oleh Fudal bin Iyad juga. <clears throat> Fudal bin Iyad ini pernah bertanya kepada seorang pemuda kalau ada anjing menggonggong binatang ternakmu <clears throat> kata Buddha bin Iyad yeah. apa yang akan kulakukan kulempar pakai batu anjing itu datang lagi bagaimana apa yang akan kau lakukan lempar lagi pakai batu anjing itu datang lagi bagaimana apa yang akan kau lakukan lempar lagi pakai batu <laughs> kata Buddha bin Iyad kelamaan <laughs> Lalu bagaimana cara yang paling baik? Datang kepada pemiliknya, bilang, tuh anjing kamu mengganggu binatang ternakku. Kan lebih enak <laughs> daripada terus lempar batu dia akan datang lagi. Nah sekarang kita ingin menundukkan hawa nafsu. <coughs> terus kita berusaha menundukkan hawa nafsu. Merasa bahwa kita punya kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan terus menekan juga untuk mendorong kita melakukan perburukan. Kelamaan tuh Bagaimana cara yang paling singkat? Siapa yang memiliki hawa nafsu kita? Allah. Kita minta sama Allah. <laughs> ya. Jadi gitu juga untuk mendukan hawa nafsu yang pertama harus kita lakukan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala menundukkan jiwa kini, jiwa ini. Agar dia bisa diatur, agar dia bisa betul-betul diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang pertama yang kedua tadi akhlak itu kan proses pembiasaan pak ya. Hmm. Makanya Al Ghazali mengatakan bahwa al akhlak hayatun rasikh tasdurul afalu bisuhulah. Akhlak itu adalah keadaan yang menancap dalam dalam diri seorang manusia yang dengannya perilaku itu dilakukan dengan mudah. Itu akhlak, menancap. Hmm. Karena dia menancap, kalau diri kita ada dalam satu kondisi untuk merubahnya itu harus ada proses pembiasaan hmm. terus oleh karena itu uh, binaan akhlak pembinaan akhlak itu adalah pembinaan dalam proses pembiasaan dibiasakan hmm. yang tadinya sholat malam itu susah nah untuk pertama kali yang harus kita lakukan yang penting sholat malam dulu aja jangan sampai dia sebelah rokat jangan atau sekian rokat jangan ah pokoknya sholat malam aja dulu tiga rokat nggak apa-apa tiga rokat terus setelah kita <clears throat> terbiasa dengan tiga rokat tingkatkan mungkin jadi lima hmm, proses itu proses pak proses manusia itu harus harus melalui sebuah proses yeah. ini yang kedua jadi tekan dalam proses yang disebut dengan pembiasaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, <clears throat> tadi sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya. Yeah. Apakah ini bisa jadi karena perbuatan dosa? yang dilakukan oleh seseorang, ya bisa jadi. <clears throat> Karena di antara balasan buruk yang didapatkan oleh seseorang karena perbuatan maksiat adalah kemaksiatan yang ada setelahnya. Hmm. Makanya kita kita kenal apa yang disebut dengan candu. Hmm. Candu terus sekali seseorang maksiat dia terdesak untuk melakukan maksiat yang kedua terdesak untuk melakukan maksiat yang ketiga terus meningkat meningkat meningkat kalau dia biarkan begitu saja naudzubillah summa naudzubillah naudzubillah min dzalik khawatir justru terlempar jauh dan sulit untuk kembali nah bagaimana caranya maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita mentaubati perbuatan dosa yang pernah kita lakukan agar dia tidak melahirkan dosa-dosa yang lainnya. Hmm. Itu mungkin waktu ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk ukhti dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga untuk kita semuanya Amin. juga untuk saya dan semua kawan-kawan dan semua saudara-saudara kita semua ya. ya. Barakallahu fiqh, sahabat hang kami akan bacakan satu pertanyaan melalui SMS datangnya dari Siswati di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, waktu saya selesai sholat tahajud, saya mengadukan segalanya pada Allah Subhanahu wa taala dengan memejamkan mata. Pada saat itu air mata bercucuran dan saya merasakan tangan saya saat menengadah merasakan seperti ada benda yang sangat berat pada telapak tangan saya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Baik. Bisa dipahami Ustaz ya. uh, <coughs> untuk ukhti siswati di Singapura. <coughs> Alaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama seperti yang tadi hmm. saya sampaikan pula untuk ukhti Fatimah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum seandainya kalian bersyukur niscaya akan kami tambah nikmat itu di antara tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan ya. di hari kiamat di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah adalah seseorang yang dia memohon kepada Allah berdoa kepada Allah fafadat aina lalu bercucuranlah air matanya ah, kita berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang yang seperti itu Amin. para pendengar yang dimuliakan oleh Allah di padang mahsyar itu keadaan sangat genting sangat genting dan sangat lama. Orang gak kuat. Sampai-sampai orang yang ada di sana datang kepada Nabi Adam. Memohon agar Nabi Adam berdoa kepada Allah. Untuk disegerakan hisap Datang kepada Nabi Nuh. Untuk disegerakan hisap Sampai terakhir datang kepada baginda Nabi saw Genting, gak kuat. Tapi ada tujuh golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan matahari itu dekatnya dengan kita satu mil. Mereka diberikan naungan di antaranya adalah seseorang yang mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah malam lalu meneteslah air mata. Hmm. Ya, kita berhusnudzon semoga ikuti kita semuanya menjadi orang yang seperti itu. Amin dan ikhlaskanlah semua ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Juga bersyukur. Kita harus bersyukur. Kita kita bisa sholat harus bersyukur. Kita bisa berdoa harus bersyukur. Di antara di antara cara kita bersyukur itu adalah hifdzun nikmah, menjaga nikmat. Nah, ukti sekarang sudah alhamdulillah tahajud, jaga itu nikmat. Iya. Nikmat kita bisa tahajud. Jaga itu jangan sampai ditinggalkan. Ini nikmat yang sangat besar ini nikmat yang sangat besar. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bahkan banyak di antara bukan melaksanakan tahajud. Salat yang wajib aja ditinggalkan. <laughs> Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Ya, jaga nikmat itu, ukhti. Terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Barakallahu fiik. Baik, kita akan bacakan uh, melalui WhatsApp pertanyaan dari hamba Allah di Singapura Ustaz. Bismillah Ustaz, kita tahu Allah itu mencintai kita walau terkadang kita lalai Ustaz. Kita berusaha beribadah dan buat kebaikan demi kebaikan. Niat selalu terlalu ingin dicintai Allah, namun terkadang hati takut <clears throat> apa Allah akan menjawab doa kita. Hmm. Akan tetapi kita berusaha melawan pikiran itu Ustaz. Apakah itu tanda kita mulai merasakan kelezatannya Ustaz ibadah tersebut? Untuk uh, siapa? dari hamba Allah di Singapura. Hamba Allah dari Singapura. <clears throat> yang pertama, iya kita harus husnudzon kepada Allah. Hmm. Kita harus ber, berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan ini sebagai tanda, ah. tapi jangan dijadikan sebagai ujub. <laughs> Karena ujub itu juga akan menipu kita. Kan kita itu harus hidup di antara harap dan cemas. Hmm. Kita kita harap insya Allah <clears throat> Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita atau menerima mengkabulkan doa kita gitu kan? Iya. Juga kita cemas kira-kira kalau tidak diterima. Iya, bu bukan bukan bukan karena tidak percaya akan janji Allah, tapi karena apa? Perbuatan dosa. Jadi cemasnya itu tidak mengarah kepada tidak yakin akan tidak diijabah. Cemasnya itu mengarah kepada agar kita memperbaiki diri gitu kan? Agar kita bertaubat kepada Allah. Karena di antara penghalang ijabah doa itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi cemasnya itu bukan mendorong untuk tidak yakin akan bahwasanya Allah mengijabah atau mengabulkan doa kita, mengarah agar kita memperbaiki diri. Iya. Bertobat kepada Allah, tapi tetap dengan keyakinan yang sangat penuh Allah pasti akan mengijabah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk merasakan takut kepada Allah. Ya. Juga memerintahkan kita untuk roja atau harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya khauf dan roja ini dibimbing dengan rasa cinta kepada Allah. Karena itu Imam Ahmad mengatakan uh, ibadah itu yang doa itu kan ibadah. Ya. Ibadah itu ibarat seekor burung. Kepalanya itu adalah rasa cinta mahabbah kedua sayapnya adalah rasa takut dan rasa harap. Itulah ibadah. Terus dibimbing oleh rasa cinta kita kepada Allah, tapi tetap kadang-kadang apa namanya ada ada rasa takutnya, ada rasa harapnya seperti itu berjalan. Hmm. Ya, demikian Allah taala. Masyaallah, khairan. Sahabat Hang, silakan bagi antum ingin menelepon kami. Kami terima kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ma. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Pak Selamat. Pak Selamat di Batu ya, Haji. Iya. Silakan Pak Selamat. Uh, begini Ustaz, uh, tadi saya sempat mendengar di pertengahan itu masalah ikhlas dan itiba gitu ya. Iya. Uh, apakah ikhlas dan itiba kita dalam beramal maupun beribadah ini kalau kita ikhlas itu udah sekaligus itiba kan gitu. Jadi artinya hmm saya ingat uh, riwayat yang seorang pelacur yang memberi minum anjing kausan mm-hmm. dan dia mendapat rahmat dan pengampunan eh. Allah dan akhirnya dimasukkan ke surga. Mm-hmm. Nah, uh, kan seorang pelacur tentu dia tidak tidak akan beramal sesuai dengan apa pak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kan seperti itu. Hmm. Tapi karena dengan keikhlasan, ikhlas itu sendiri kan ajaran Rasulullah kan seperti itu ya. Hmm. Nah, Nah, dalam kehidupan yang sekarang ini banyak sekali juga yang saudara-saudara kita muslim banyak juga yang melakukan satu amalan dengan ikhlas kan gitu. Tapi hmm. kadang-kadang hmm. ada yang yeah. mungkin kurang kurang tidak hmm. mengikuti sunnah rasul kan yeah. seperti itu. Apakah hal tersebut uh, istilahnya tidak tidak bisa mendapatkan rahmat atau pahala. Insya Allah kita itu. bisa pahami pasti. Ya, ya, seperti ya, itu. Ya, itu, uh, eh, itu uh, atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin dari cerita seorang hmm. wanita tadi bisa hmm. di ya. berikan hmm. itu. Yang pertama, akhi siapa? Pak Selamat. Pak Selamat ya, ya Pak Selamat ya. Salam kenal nih Pak Selamat. <laughs> Sering beliau mendapat. yang pertama jelas yang tadi <coughs> bahwa amal tetap harus memenuhi dua syarat ini. Dia harus ikhlas, dia harus itiba. Dan tidak setiap orang ikhlas berarti itiba. Tidak setiap orang ibadahnya ikhlas itu pasti sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi. Dan tidak setiap juga orang yang sesuai dengan tuntunan Nabi dia ikhlas. Cuma mungkin harus dicermati tentang kisah tadi. Seorang wanita pezina yang memberikan minum untuk seekor anjing. Kalau kita cermati itu ikhlas dan itiba loh. Dia ikhlas betul-betul ikhlas kan? Yang kedua, dia juga itiba. Eh, sekarang mana ketidaksesuaiannya dengan ajaran Islam? Bukankah Islam, bukankah Islam itu menganjurkan untuk kita juga kasih sayang bukan hanya kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan? Sampai-sampai Islam membuat perubahan aturan. Kalau dalam pertempuran itu tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh membunuh hewan gitu kan yang iya. yang tidak tidak apa tidak ada uh, hubungannya dengan pertumpahan seperti itu. Bahkan tidak boleh menyakiti seorang ahli ibadah yang sedang ada di tempat ibadahnya. Jadi tetap ada itibanya. Dan mungkin juga eh, Pak Selamat ya, ya tadi <clears throat> sedikit saya cermati mungkin dari perkataan Bapak bahwa seorang pezina bagaimana dia itiba dalam amalnya gitu kan ya pertama kita nggak nggak uh, apa namanya nggak nggak tepat kalau kita mengatakan apakah seorang pezina itu ketika amal pasti dia tidak itiba walaupun dia pezina bisa jadi dia tahu gimana dia sholat gitu kan iya. di gimana dia melakukan ibadah dan seterusnya dan seterusnya gitu jadi uh, tidak ada hubungannya antara uh, ibadah yang dilakukan dengan dengan tadi perbuatannya adalah hmm. berzina kepada Allah uh, ber, uh, ber, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ya yang pertama tetap syaratnya harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan bagi Nabi saw. Alaihi Wasallam dan tidak semua orang ikhlas berarti dia sesuai dengan tuntunan Nabi sebagaimana tidak semua orang yang sesuai dengan tuntunan Nabi misalnya dia ikhlas wallahu taala Sahabat Hang yang mata Allah dimanapun Anda berada, kita masih ada beberapa menit ke depan. Kita akan menjawab satu pertanyaan via SMS sebagai pertanyaan terakhir nih Ustaz. Datang dari Musa di Bulang Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kiat-kiatnya agar kita dilepaskan dari rasa was-was dalam sholat? Apakah terlalu memikirkan pekerjaan dan kesibukan dunia kita jadi kurang uh, kusuk Ustaz? Mohon nasinya Ustaz. Terima kasih. Bagus pertanyaan Ustaz. Iya, bagus sekali. Bulang itu mana, Pak? Di semacam kampung Bulang itu. Ustaz. Di, di Batam Ada juga. Batam juga. Oh, gitu. Atau di Pulau Bulang atau di daerah tertentu juga Ustaz. Iya. <laughs> Akhi Musa ya, yeah. barakallahu fikum ya akhi. Semoga Allah <clears throat> memberkahimu. Amin. <clears throat> Pertanyaannya apa kiat-kiatnya agar kita dilepaskan dari rasa was-was di dalam sholat? Ya. Pertama tadi kiat-kiatnya ikhlaskan sholat yang kita lakukan dan berusaha kita sholat sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu yang paling inti secara umum kiat-kiatnya. Ikhlaskan dan sesuaikan sholat kita dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda solu kama usolli Salatlah kalian seperti kalian menyaksikanku salat. Dan was-was ini memang namanya was-was kan bisikan. Iya, iya. Itu bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Nabi mengatakan ketika azan dikumandangkan itu setan itu lari terkentut-kentut sampai kentut. Mm-hmm. Iya. Terus selesai azan setan datang lagi. Lalu komat dikumandangkan, dia juga lari sampai terkentut-kentut. Selesai komat, datang lagi. Untuk menggoda seseorang yang sedang melakukan sholat. Sampai-sampai orang yang sholat akan mengingat sesuatu yang tidak dia ingat sebelum sholat. Kita gitu kan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menghilangkan was-was di sini, hilangkan semua celah yang akan diambil kesempatan oleh syaitan. Dengan ikhlas tadi, dengan beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Contoh, kalau kita sholat berjamaah, Pak ya, itu kan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita merapatkan soft, ya merapatkan merapatkan kita dengan teman kita kan. Dan Nabi mengatakan setiap celah yang ada itu itu akan diambil oleh syaitan. Berarti syaitan punya kesempatan untuk goda kita untuk memberikan was-was. Maka Nabi saw, Nabi saw e, mengajarkan kita agar sholat itu rapat. Kenapa? Agar kita bisa khusyuk sholatnya. Agar ruang tersebut tidak diambil oleh syaitan sehingga menjadikan syaitan punya kesempatan untuk menjadikan kita was-was. Kemudian juga memang tadi seperti yang Bapak katakan tadi oleh Pak Musa tadi katakan apakah terlalu memikirkan pekerjaan dan kesibukan dunia kita jadi kurang khusus <laughs> iya bisa jadi maka hilangkan Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, udah hilangkan semua. Allah yang Maha Akbar, Allah yang Maha Besar. Ah, masalah-masalah kehidupan itu masalah-masalah kecil lah. Allah yang maha besar dan Allah maha mampu untuk menyelesaikan semua masalah kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzukumin min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapinya dan Allah akan memberikan rizki untuknya dari pintu yang dia tidak kira-kira atau dari dari dan, dan sesuatu yang tidak dia kira-kira. Jadi lepaskan semuanya, lepaskan kita sedang bermunajat, kita sedang bernikmat-nikmat ini, kesempatan yang yang sangat sangat apa? Uh, berharga, kesempatan emas kita bisa bernikmat-nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah. Makanya setiap setiap yang dikumandangkan, orang yang paham ini akan mengatakan Alhamdulillah ya Rob Setannya lari. Setannya lari. Beda dengan orang yang nggak paham makanya. nih udah zuhur lagi <laughs> perasaan gitu kan berat sekali <laughs> kayak berat sekali ketika akan melakukan sholat justru orang yang alhamdulillah ya Rob saya bisa kesempatan sekarang sholat zuhur alhamdulillah ya Rob sekarang saya bisa punya kesempatan untuk sholat asar terus dia memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala Demikian yang bisa saya Allah, sampaikan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Ya. Amin. Dan salam semuanya ya. untuk kawan-kawan pendengar Radio Hang, <clears throat> saudara-saudara saya yang ada di Batam, di luar Batam, di Singapura, di Malaysia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita hmm. untuk mencintai apa yang Allah cintai. Hmm. Juga untuk menikmati apa yang menjadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam. Jazakallah khairan jasa pada Ustaz Abu Sumayyah telah memberikan kajian yang sangat menarik di kesempatan Muhadarah subahiyah kali ini dan tentunya kami uh, mohon maaf pada sahabat Hang maupun pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada mungkin banyak pertanyaan belum bisa kita sampaikan karena keterbatasan waktu kita untuk kita melanjutkan program-program berikutnya dan sekali lagi, semoga apa yang kita lakukan kita selalu dari Allah Subhanahu wa taala dan jadikan bekal kita untuk di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Ustaz jazakallahu khairan Ustaz. Baik, mudah-mudahan Ustaz bisa bersama kembali di lain kesempatan. Amin. Demikian sahabat hang yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kita tutup dengan doa penutup aziz Subhanallah. bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa tabilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh